Masalah talabul ilmi ini tidak boleh terhenti. Masalah talabul ilmi ini sama juga dengan kebutuhan makan dan minum, bahkan lebih daripada itu. Kalau orang tidak makan dan minum, maka dia akan mati. Lebih lagi kalau dia tidak ada ilmu, dia akan mati. Di dunia, dia akan mati dalam keadaan tidak mengetahui tentang yang hak ini dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu dalam kesempatan yang pertama ini kita mulai di Masjid Ashifa ini saya akan bawakan tentang masalah talabul ilmi yang pernah saya sampaikan tetapi saya ambil dari kitab eh, Al Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu yang belum sempat kita bahas dari poin-poin itu. Sudah beberapa poin pernah kita bahas tentang al ilmu ini mungkin lebih dari 25 tapi di kitab ini lebih dari 100 keutamaan dibawa oleh Ibnu Qayyim maka kita ambil beberapa eh, beberapa keutamaan yang terdapat dalam kitab ini kemudian setelah itu kita kaitkan juga dengan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas oleh Ibnu Qayyim yang juga kita bahas dari kitab yang lainnya. Ikhwan Fiddin, Azakumullah Saya akan bacakan mukaddimahnya dulu dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafu ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman wajahidhum بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا dan dalam kamu perangi mereka dengannya dengan jihad yang besar. Untuk melihat di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Kata-kata fala tuti'il kafirin yang kamu taat kepada orang-orang kafir wajahidhum bihi jihadan kabira dan kamu jihad melawan mereka atau jihadlah terhadap mereka atau perangilah mereka dengannya jihadan kabira dengan jihad yang besar. Kata-kata wajahid hum bihi, kata-kata bihi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Kata-kata bihi di sini yang dimaksud ai bil Quran. Wajahid hum bihi jihadan kabira, ai hum bil jihad jihadan kabira. Maka adalah kamu perangi mereka orang-orang kafir itu bihi bil Quran dengan Al Quran jihad dan kabira dengan jihad yang besar. Jadi kalau ada orang bicara tentang jihad, yang pertama yang pokok yaitu dia harus mempelajari dulu tentang Al-Quran was Sunnah. Jadi jihad itu ada dua macam, nanti akan dijelaskan di sini. Ada jihad dengan pedang, dengan senjata, yang kedua jihad dengan ilmu. Yang pokok, yang asas, yang pertama yaitu jihad dengan ilmu. Kita berjihad yang pertama dengan ilmu. Dan dalam terjemahan Al-Quran juga disebutkan wajahidhum bihi jihadin kabira diterjemahkan lengkap di sini dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dalam terjemahan Departemen Agama itu dan jihadlah dengan terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan dalam mukadimahnya ini, "Wala yatimmu hadzal jihad 'ala wajhi al illa bil 'ilmi bihi wa bi ahkamihi wa aqaidihi wa adabihi wa usulihi wa hidayatihi." Dan tidak sempurna jihad ini menurut cara yang hak melainkan dengan kita mengetahuinya. Mengetahui yang hak ini dan tentang hukum-hukumnya, tentang akidah, tentang adab, tentang pokok-pokok atau prinsip wahidayatihi dan juga kita mengambil hidayah dari Al-Qur'an ini. Wa min qawaid ahli al-ma'rifah wa min qawaid ahli al-ilm al-ma'rufah al-mashhurah qawluhum lil wasail hukmul ghayat. Di antara kaidah ahlul ilmi yang masyhur dan yang terkenal yaitu perkataannya lil wasail hukmul ghayat. Bagi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Artinya wasilah perantara itu mempunyai hukum seperti tujuan, artinya yang dicapai itu. Kalau yang dikehendaki oleh Allah jihad melawan orang-orang kafir sebagai tujuan maka wasilahnya menuntut ilmu untuk melawan orang kafir juga hukumnya sama dengan tujuan itu. Jadi al-wasail hukmul ghayat. وقد روى الإمام الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب به أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa Tarikh di juz yang ketiga dengan sanatnya dari Abu Darda mudah-mudahan Allah meridainya yaitu ia berkata tidak ada seorang yang pergi ke masjid untuk kebaikan yang dia belajar atau dia mengajarkannya kepada manusia melainkan akan ditulis baginya ganjaran seperti orang yang berjihad di jalan Allah la yanqalibu illa ghanima dan dia tidak kembali ke rumahnya melainkan dalam keadaan beruntung jadi orang yang datang ke masjid yang tujuannya untuk belajar ilmu syar'i atau dia mengajarkan ilmu syar'i kepada kaum muslimin maka dia digolongkan oleh Abu Darda termasuk mujahid. Artinya ganjarannya sama dengan mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Abu Darda mengatakan man ra'al ghuduwa war rawaha ila al-ilmi ليس بجهاد faqad نقص عقله ورأيه barang siapa yang memandang bahwa pergi dan pulang untuk menuntut ilmu tidak termasuk jihad maka dia telah kurang akalnya jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, menuntut ilmu syar'i ini tidak termasuk jihad, maka orang yang seperti itu kata Abu Darda naqasa aqluhu wa kurang akalnya. Artinya orang itu tidak waras. Karena menuntut ilmu ini termasuk jihad. Karena kita akan mempelajari Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau seandainya dia mengatakan tidak termasuk jihad, Berarti orang itu kurang akalnya dan dia menafikan tentang ilmu Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Padahal ini yang pokok, yang awal yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tabrani, tetapi di hadis ini ada dua rawi yang dhaif. Di hadis ini ada dua rawi yang dhaif sehingga kita tidak pakai. Kita pakai hadis eh, yang lain yang semakna dengan ini. Kemudian dikatakan <clears throat> eh, hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Jadi hadis ini dhaif. Jadi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Hadis ini dhaif tapi maknanya sahih sesuai dengan beberapa riwayat yang lain. Wa ada ma'nan sahihun jiddan. Kata Syekh Ali Hasan, makna ini adalah makna yang sahih sekali karena sesuai dengan beberapa riwayat yang sahih. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama beliau mengatakan begini wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi al islam kama anna qiwamahu bil jihadi fa qiwamud din bil ilmi wal jihad Sesungguhnya dijadikan menuntut ilmu ini termasuk di jalan Allah karena dengan menuntut ilmu ini Islam ini akan tegak. Sebagaimana tegaknya Islam ini dengan jihad. Maka tegaknya agama ini yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Jadi agama ini akan tegak di muka bumi ini, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Walihada karena jihadu naw'aini جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لإظم منفعة وشدة مؤنته وكثرة أعدائه ابن القيم Jihad itu ada dua macam. Jihad ada dua macam. Yang pertama jihadun bil yadi wasinan. <clears throat> jihad dengan tangan dan dengan tombak. Dengan tombak atau dengan pedang. Jadi jihad dengan tangan dan pedang atau dengan tombak. Yang kedua jihad dengan hujjah dan bayan. Macam yang kedua, jihad dengan hujjah dan bayan. Yang pertama, jihad dengan tangan dan dengan tombak ini, ini banyak yang bisa ikut padanya. Siapa saja hatta orang yang awam, yang bodoh, yang tidak tahu tentang Islam ikut dalam jihad. Semuanya bisa ikut. Kalau jihad dengan tangan, jihad dengan tombak, semua orang bisa ikut. Wa hadzal musyariku fihi katsir kata Ibnu Qayyim. Wa tsani yang kedua ini jihad dengan hujjah dan bayan. Wa hadza jihadul khassah. Ini jihad orang-orang yang khusus min atba'ir rusul dari orang-orang yang mengikuti para rasul. Wahwa jihadul a'immah dan jihadnya para imam. Wahwa abdul jihadaini dan jihad dengan ilmu ini merupakan seutama-utama jihad. Jihad dengan ilmu merupakan seutama-utama jihad. Karena apa? Karena banyak manfaatnya. Kemudian juga dalam mencarinya itu kita susah payah. Mencari ilmu itu tidak gampang. Orang mencari ilmu itu dengan susah payah. Kemudian yang ketiga alasannya yaitu karena banyak musuhnya. Jihad dengan ilmu ini, ini musuhnya banyak. Musuhnya orang-orang kafir. Kemudian musuhnya juga orang-orang yang berbuat syirik musuhnya orang-orang yang berbuat bid'ah, musuhnya orang-orang yang berbuat khurafat dan yang lainnya. Dan ini kewajiban ahlul ilm, orang-orang yang berilmu untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang tadi dalam mukadimah tadi dalam surah Al-Furqan ayat 51 52 dan ayat ini makkiyah. Makkiyah itu artinya turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah artinya turunnya di Madinah. Ayat ini makkiyah. Walau syi'na laba'atna fi kulli umm fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin jahidhum bihi jihadan kabira. Dan bahasanya kalau seandainya kami kehendaki kami akan bangkitkan pada setiap desa itu seorang pengancam. Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan perangilah mereka dengan Al-Quran ini dengan perang yang besar. Fahada jihadun lahum bil Quran wa huwa akbarul jihadaini. Dan jihad ini melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin dengan Al-Quran termasuk jihad yang paling besar. Wa huwa jihadul munafiqina aidan. dan ini juga jihad melawan orang-orang munafikin fa innal munafiqina lam yakunu yuqatiluna al-muslimin bal kanu ma'hum fi adh-dhahir wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'hum wa ma'a hadha faqad qala ta'ala ya ayyuhan nabiy jahid al-kuffara wal munafiqina waghluz 'alayhim Sesungguhnya orang-orang munafikin Mereka itu tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mereka juga ikut memerangi musuhnya kaum mukminin. Tetapi meskipun demikian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73 dalam surah At-Taubah ayat 73 Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim Wahai Nabi, jahilil kufar, perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin dan orang-orang munafik, waghluz alaihim dan berlaku keraslah kepada mereka. Jadi samping orang kafir itu ada orang-orang munafikin dan ini tidak kalah bahayanya. Kalau kita memerangi orang-orang Yahudi atau Nasrani sekarang ini tidak kalah bahayanya orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Orang-orang munafikin ini mempunyai peran yang besar sekarang ini untuk merusak kaum mukminin. Mereka punya peran. Makanya Allah SWT mengingatkan kita, Ya yuhan nabi al kufar wal munafiqin. Perangilah orang-orang munafiqin. Dan ciri-ciri mereka itu bisa terlihat dan yang mengetahui secara jelas dan bisa menjelaskan kepada umat ini yaitu para ulama. Bukan orang-orang awam. Siapa yang munafiqin dan tidak ulama yang memahami Al-Qur'an was sunnah al-fahmi salafil ummah. Dijelaskan di sini bahwa jihad melawan orang-orang munafikin itu dengan Al-Quran. Wa ma'lumun anna jihad al-munafiqin bil hujjati wal Quran. Jihad melawan orang-orang munafikin ini yaitu dengan hujjah dan dengan Al-Quran. Karena orang-orang munafikin ini juga punya pengikut. Ya, pengikutnya banyak. Kalau antum lihat sekarang ini orang-orang munafikin punya pengikut, pengikutnya banyak. Dan pengikutnya tidak tahu bahwa tokohnya itu munafikin. Pimpinannya itu munafikin, termasuk munafikin. Maka yang bisa menjelaskan adalah ulama, orang alim yang paham dengan apa? Dengan hujah, dengan Al-Quran menyebutkan tentang ciri-ciri mereka yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali cirinya dalam Al-Quran tentang orang-orang munafikin. Baik dalam surah Al-Baqarah, kemudian juga dalam surah Al-Imran, dalam surah-surah yang lain, dalam surah Al-Munafiqin juga disebutkan oleh Allah. Dalam surah mm, Al-Hasyr juga disebutkan bahwa mereka membantu orang-orang Nasara, mereka membantu orang-orang Yahudi, disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Menolak di saat mereka orang-orang Nasara atau Yahudi memerangi kaum muslimin, dia ikut membantu. Itu disebutkan dalam surah Al-Hasyr. ثالثا والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد Dan maksud dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya ini bahwa jalan Allah itu adalah jihad dan menuntut ilmu dan mengajak manusia semuanya ke jalan Allah. Karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Muad berkata, alaikum bi talabil ilmi. Hendaklah kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khusyah. Karena sesungguhnya belajar ilmu itu karena Allah adalah merupakan khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal? Aslul ilmi khasyatullah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aslul ilmi, pokoknya ilmu itu khasyatullah. Takut kepada Allah. Karena itu, setiap kali kita menuntut ilmu, maka harus bertambah rasa takut kita kepada Allah. Bukan Menuntut ilmu itu semakin berani menentang Allah. Semakin berani merobek-robek kehormatan kaum muslimin. Bukan itu. Mestinya semakin dia menuntut ilmu, semakin tambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bahwa ta'allumuhu lillahi khasyah. Jadi al -as, uh, eh, aslul ilmi kata Imam Ahmad yaitu khasyatullah. Wa mudarasatuhu ibadah dan mempelajari ilmu itu adalah ibadah. Ya, insya Allah nanti saya akan sebutkan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa untuk ilmu ini adalah ibadah. Wa muzakaratahu tasbihun dan mengingat ilmu itu adalah tasbih. Antum mengingat dari pelajaran-pelajaran yang sudah lewat yang tujuannya antum untuk menghafal dan mengamalkannya. Ini tasbih sebagai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Wal bahth anhu jihad dan membahas ilmu adalah jihad. Jadi pembahasan ilmu yang kita lakukan lillah karena Allah SWT dan di jalan Allah ini termasuk jihad. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله بفرمان di سورة الحديد سورة hadid surah 57 ayat 25 أنتم لين سورة الحديد سورة لما 57 ayat 25 Allah berfirman لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa dalam ayat ini Allah menyebutkan untuk perhatikan itu yang pertama Allah menyebutkan Alkitab yang kedua Al-Hadid ya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab yang pertama Alkitab wal mizan yaqum an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida yang pertama anzalna ma'amul kitab wal mizan yang kedua anzalna al-hadid besi hadid itu besi yang pertama Alkitab yaitu Al-Quran Yang kedua Allah turunkan besi Fihi ba'sun syadid Yang mempunyai kekuatan yang hebat Di sini Allah menyebutkan fadzakara Alkitab, kitaba wal hadida iz bihima qawamuddin. Allah menyebutkan Alkitab, Allah menyebutkan Al-Hadid karena dengan keduanya dengan Al-Qur'an dan dengan besi ini maka akan tegak agama. Tapi yang pertama dulu yang harus dipelajari, yaitu Alkitab Al-Qur'an. Al-Quran tidak akan bisa berdiri sendiri. Al-Quran harus dipelajari dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa tinggal Al-Quran wa sunnah. Ditambah lagi bahwa Al-Quran dan sunnah harus dipahami seperti yang dipahami oleh para sahabat Ridwanullah Alaihi ajma'in. Kemudian lanjutkan lagi, walamma kana kullun minal jihad bisayfi wal hujjati yusamma sabilallah فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء tatkala ditafsirkan oleh para ulama bahwa jihad dengan hujjah dan jihad dengan pedang ini dinamakan berjalan di jalan Allah maka para sahabat Ridwanul ala majma'in menafsirkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 59. Wa Allah wa atiyyu Rasul wa ulil amri minkum. Yang ditafsirkan al-umara di sini itu ulama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini yaitu ulama. Jadi ulil amri yang memegang urusan ini pada zaman dahulu yang memegang urusan umat inilah ulama. Dia sebagai hakim, sebagai qadhi, sebagai penguasa yaitu ulama. Karena disebutkan oleh mereka al-umara yaitu al-ulama. Fa innahumul mujahidun fi sabilillah. Ha'ulau bi aidihim wa ha'ulau bi alasinatihim. Fa talabul ilmi wa ta'limuhu min a'zami sabilillah azza wa jalla. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Haulai bi'aidihim. Jadi umara kalau seandainya memang umara ini tidak ada dari kalangan ulama, tetap dia sebagai umara. Maksudnya umara itu adalah ulama yang memahami. Tapi kalau dia tidak paham dan dia diangkat sebagai umara, maka dia wajib diingatkan oleh ulama. Umara ini kalau dia tidak paham tentang din dan umumnya demikian, maka ulama ini berkewajiban menasihati dengan cara yang terbaik. Tidak boleh alanan. Alanan artinya dinasihati umara itu di depan umum, di mimbar. Dalam Islam tidak boleh. Menasihati umara atau pemimpin atau penguasa tidak boleh di depan umum. Dan tidak boleh dijelekkan di depan umum. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah al-Mujma'in. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah oleh Ibnu Abi Asim dijelaskan di situ hadis Nabi apabila engkau menasihati ulama hendaklah engkau nasihati dia dengan cara sirran dengan cara rahasia sembunyi-sembunyi bukan dengan di mimbar dibuka aibnya kejelekannya dalam Islam tidak boleh kemudian Umar ini jadi itu kalau memang Umar tidak paham tentang din, maka dia diingatkan oleh ulama ini. Dan Umar ini akan tetap ada, sebagaimana ulama juga harus tetap ada. Maka Umar ini dia berjuang dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka. Dan ulama berjuang dengan lisan mereka dan tulisan mereka. Jadi ulama ini tetap berjuang, tetap berjuang dengan apa? Dengan lisan, menasihati, mengingatkan umat dan juga dengan tulisan. Maka menuntut ilmu dan mengajarkannya termasuk sebesar-besar atau seagung-agung perbuatan di jalan Allah. Jadi yang dikatakan sabirullah yaitu kita menuntut ilmu dan mengajarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, "Talibul ilmi kal ghadi ar-rahi fi sabilillah azza wa jalla." Bahwa menuntut ilmu seperti orang yang pergi di pagi hari dan pergi di sore hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan idza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala hadhihi al-hal mata wa huwa syahid. Apabila datang kematian awal yang saya kemukakan dari mukaddimah Ibnu Qayyim tentang masalah keutamaan ilmu bahwa ilmu itu termasuk jihad. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang tidak paham tentang ilmu syar'i ini, mereka melecehkan orang-orang yang menuntut ilmu. Dianggap dengan perang itu itulah satu-satunya jalan. Padahal dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan juga pemahaman para sahabat bahwa menuntut ilmu ini telah termasuk jihad. Bahkan a'zamul jihad, lebih besar jihad daripada jihad dengan dengan apa? Dengan tombak atau dengan pedang. Akhwan fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan dari kitab ini juga beberapa poin yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, <clears throat> yang tadi tentang ilmu itu masuk jihad. Sekarang yang kedua, al-ikhtidaru bil ilmi ibadah. bahwa sibuk dengan ilmu itu termasuk ibadah. Bahwa sibuk dengan ilmu, kita menuntut ilmu, ini termasuk ibadah. Yang dimaksud dengan sibuk dengan ilmu di sini, yang pokok pertama kali ya yang dimaksud dalam Al-Quran hadis ilmu syar'i. Yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari, mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ini yang pertama kali, ini yang dimaksudkan, itu yang termasuk dikatakan adalah ibadah. Di dalam beberapa ayat Al-Quran Eh, disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah sebagaimana kita berjalan ini termasuk ibadah maka menuntut ilmu juga termasuk ibadah sebab kita ibadah mengetahui tentang sholat, puasa dan lainnya itu tidak akan bisa kita melakukannya tanpa kita menuntut ilmu maka menuntutnya sebagai wasilahnya itu itu juga dimasukkan termasuk ibadah dijelaskan di sini beberapa riwayat yang tadi sudah uh, saya bawakan yaitu perkataan Mu'ad bin Jabal fa inna wa, wa talabahu ibadah menuntut ilmu itulah ibadah kata Mu'ad bin Jabal ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. Enggaklah kalian menuntut ilmu karena mempelajarinya karena Allah itu adalah merupakan rasa takut kita kepada Allah dan menuntutnya adalah ibadah dan muzakarah ilmu adalah tasbih. Kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. الثوري ما ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية Tidak ada satu amal yang lebih utama dari menuntut ilmu apabila niatnya itu ikhlas. Apabila benar niatnya. Sebab ada juga orang yang menuntut ilmu itu niatnya tidak ikhlas. Ini hati-hati. Sebab kalau antum menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas itu berbahaya. Sebab nanti ada orang-orang yang menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Seperti Nabi bersabda, kata Nabi, "Faman man ibtaqa al-ilma bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw tuqbila afidatu nasi ilaihi ilayhi fa ila nar hakim wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman an Ka'ab bin Malik. Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau supaya orang itu berpaling kepadanya maka kembalinya dia ke dalam neraka. Ada sini diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah jahannam." Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya supaya orang memandang dia sebagai orang yang alim adkhalahullahu jahannam maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam hadis ini sahih dari Ibnu Majah dan hadis ini terdapat dalam sahih Ibnu Majah jadi Nabi SAW sudah ingatkan kita kita menuntut ilmu ini harus niatnya ikhlas. Jangan niat kita karena tujuan-tujuan yang rendah, yang hina. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Mu'in fi Tahsil Adab wa Akhlaqil Muta'allimin beliau menjelaskan al-hadhar al-hadhar al min ثم aghrad al-fasidah wal maqasid as-sayyi'ah min al-mubahati wal-mumarati." والرياء والسمعة وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من خلاق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال قال هاتي هاتي dalam menuntut ilmu هاتي هاتي Jangan sampai kalian menuntut ilmu ini karena tujuan-tujuan yang jelek. Tujuan-tujuan yang rusak. Seperti kalian untuk berbangga atau kalian untuk debat atau kalian untuk ilmu ini riak atau kalian untuk ilmu ini sumah ingin diperdengarkan kepada orang lain dan janganlah kalian menuntut ilmu ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mengharapkan dunia atau untuk mengharapkan supaya menjadi pemimpin. Ini bukannya tujuan seorang penuntut ilmu. Ini bukan keadaan yang sebenarnya jadi ahlul ilm. Ahlul ilm yang sebenarnya dia menuntut ilmu itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang menuntut ilmu atau dia menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang jelek, maka orang ini tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat kelak. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi dalam kitabnya tentang masalah adab dan akhlak orang-orang yang menuntut ilmu. itu ya, perhatikan perkataan Imam Sufyan Al-Tawri bahwa kita menuntut ilmu ini adalah ibadah Apabila niat kita ikhlas karena Allah SWT. Kemudian dikatakan lagi bahwa nut ilmu yang termasuk ibadah dikatakan adalah seseorang kepada Al-Mu'afi bin Imran ayyuma ahabbu ilaika Aku usalli layla kullahu aw hadith فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashab Al-Hadith dikatakan kepada Mu'afi bin Imran Apakah yang paling kau senangi? Yaitu aku sholat malam seluruhnya. Itu malam itu habis untuk sholat malam atau menulis hadis. Dijawab, Hadis yang kau tulis itu lebih aku sukai dari engkau sholat malam dari awal sampai akhirnya. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Tapi para ulama kita lihat contoh Rasulullah SAW. Rasul membagi waktunya malam itu. Dan juga salafus saleh juga membagi waktunya itu. Ya malam di samping untuk qiyamul lain, mereka juga untuk menuntut apa? Untuk menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Imam Bukhari. Kalau antum melihat Imam Bukhari itu dia malamnya digunakan untuk qiyamul dan juga digunakan untuk menulis hadis. Bahkan dari qiyamul lail dengan menulis hadis itu lebih banyak menulis hadis. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dikatakan juga oleh seorang ulama, kitabatu hadithin wahid ahabu ilayya min qiyam lailatin Menulis hadis satu hadis itu lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang dikatakan oleh para ulama. Bahkan Abu Hurairah mengatakan la'an ajlisa sa'atan fa'afqaha fi dini ahabu ilayya min ihya ilailatin ila sabah. Kata Abu Hurairah, aku duduk sesaat Aku memahami agamaku itu lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk, menghidupkan dengan ibadah yang mulai semalam suntuk. Karena alasan ini e, dipakai oleh para ulama karena ilmu itu bermanfaat untuk seluruh manusia. Dengan kita menulis hadis, dengan kita membaca kitab-kitab hadis dan kita mengajarkannya kepada kaum muslimin itu lebih baik ibadah dengan menuntut ilmu itu nuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah kata Imam Syafi'i. Kalau seorang alim dibandingkan orang alu ibadah ada seribu orang, seorang alim ada satu orang masih lebih baik seorang alim daripada seribu abid. Karena seribu abid orang alim ibadah hanya untuk dirinya saja. Dia sholat, dia puasa, dia umpamanya etika hanya untuk dirinya. Tapi kalau seorang alim dia menguasai ilmu bermanfaat untuk jutaan manusia. Dia untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk seluruhnya. lebih bermanfaat daripada seribu abid. Makanya dikatakan oleh Muhammad bin Ali al-Baqir. Kata beliau, Alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdalu min alfi abid. Seorang alim yang bermanfaat ilmunya itu lebih utama daripada seribu hamba, seribu ahli ibadah. Ini yang yang kedua tentang masalah menuntut ilmunya termasuk ibadah. Jadi antum telah berilmi datang dari tempat yang jauh, ya, untuk menuntut ilmu ini tidak sia-sia. Selama niat antum ikhlas karena Allah tidak sia-sia. Karena jalannya antum akan dihitung oleh Allah SWT. Duduknya antum di majlis ilmu, malaikat menebarkan sayapnya. Mudara antum termasuk ibadah. Muzakara antum termasuk tasbih. Dan juga nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk jihad. Karena itu kita tidak boleh sia-siakan dan tidak boleh bermalas-malasan dalam talabul ilmu ini tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun jauh tempatnya kita kunjungi, kita datangi. Karena ini termasuk ibadah. Kemudian kalau ada orang tanya, kalau ada orang bertanya, kenapa nilai menuntut ilmu ini yang menuntut ilmu sebagai wasilah kok lebih utama daripada gaya? Ibadah seperti sholat dan yang lainnya itu gaya tujuan kita ibadah. Tapi menuntut ilmu itu wasilah jalan supaya kita dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu apakah itu akidah atau yang lainnya untuk kita praktekkan. Kenapa yang wasilah ini lebih utama? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ilmu dan amal itu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu itu dan amal itu termasuk wasilah, ada juga yang termasuk gaya Jadi tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Seperti ilmu mempelajari akidah, mengetahui tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini termasuk asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, yang paling utama. Dan ini bukan bukan wasilah, sudah termasuk raya. Karena kita wajib mengetahuinya. Ilmu tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat ini wajib kita ketahui. Yang dengan itu kita bisa mengetahui tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Fal ilmu bi wahdaniyatihi ta'ala wa annahu la ilaha illa huwa maqlubun li dzatihi wa in kana li yuqafa bihi wahdah bal la budda ma'hu min ibadati wahdahu la syarikalah fahuma amran maqlubani li anfusihima." Bahwa ilmu tentang tauhid kepada Allah dan bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini dituntut secara hakiki dituntut kita menuntutnya. Dan kita tidak cukup dengan mempelajarinya dan kita juga wajib beribadah dengan ilmu itu yang kita tidak boleh menyekutukan Allah selama-lamanya. Dan dua-duanya tentang wasilah dan gaya ini merupakan e, dua perkara yang dituntut oleh setiap mukmin, setiap mukminah. Kemudian ilmu yang merupakan wasilah kepada amal. Kalau seandainya orang itu menuntut ilmu tanpa amal, maka juga tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Jadi ilmu sebagai wasilah, kemudian ilmu ini juga harus diamalkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang hmm. ketiga, al-ilmu sabilun najat. Ilmu itu adalah jalan keselamatan. Al-ilmu sabilun najat. Allah Subhanahu wa taala Di samping menciptakan manusia, Allah juga menciptakan musuh-musuh manusia itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan musuhnya. Karena itu Allah SWT juga menyuruh manusia untuk menjaga diri dari musuh-musuhnya ini. Ya musuhnya yang pertama kali adalah syaitan iblis, kemudian kufar, kemudian yang lainnya setelah itu. Ini musuh-musuh dari hamba-hamba Allah. Karena itu diperintahkan oleh Allah SWT dan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga diri. Yang menjaga diri dengan apa? Ya dengan ilmu. Kemudian untuk menghadapi syaitan ini, yaitu dia menghadapi dengan zikir. Zikir ini pun bisa kita ketahui dan kita hafalkan kalau kita menuntut ilmu. Kita akan tahu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa ada sebagian akar menyebutkan yaqulu iblis ahlaktu bani adam bidzunub wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah falamma ra'aitu dzalika basattu fihimul ahwa fahum yudhnibuna wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر وإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر فإن أعجزته وشغله بالعمل المفصول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة إذا دخل ابن القيم ada أثر yang menyebutkan bahwa iblis itu berkata aku membinasakan anak Adam ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian mereka menghancurkan aku dengan istighfar dan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi aku menghancurkan atau membinasakan anak Adam ini dengan zunub, dengan dosa dan maksiat. Dan mereka membinasakan aku dengan istighfar. Dan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku menyebarkan di tengah mereka itu hawa nafsu. Artinya, iblis ini menguasai hawa nafsu manusia yang hawa itu menguasai diri orang tersebut dan mereka terus berbuat dosa dan mereka tidak sempat lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka itu menyangka dirinya telah berbuat kebajikan. Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Mereka itu menyangka dirinya itu telah berbuat kebajikan. Bagaimana ayat dalam surah Al-Kahfi? قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Maukah aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala orang-orang yang paling rugi amalnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya yaitu orang-orang yang telah sesat amal mereka pada waktu dunia wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dan mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat kebajikan pada asalnya ayat ini pertama untuk orang-orang kafir yang pertama yang kedua ditafsirkan oleh sahabat bahwa ayat ini untuk orang-orang khawarij khawarij itu di mana Khawarij itu ahlul ibadah. Khawarij ahlul ibadah. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan khawarij kalah ibadahnya. Ini sahabat yang membandingkan sholat malamnya masya Allah, puasanya masya Allah, ibadahnya masya Allah. Mereka itu hebat. Tapi dijelaskan oleh para sahabat bahwa mereka ini yuhsinuna sunnah menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Mereka ini mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Menganggap dirinya bersih, dirinya lah yang paling baik, adapun orang lain semuanya salah. Dia yang paling benar, semua orang lain salah. Ini nanti akan menuju ke sana kepada pemahaman khawarij. Ya. Meskipun belum dikafirkan, Disalahkan semua orang. Yang lama-kelamaan dikafirkan orang tersebut. Kemudian yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, orang Islam itu musuh saya. Orang kafir itu tidak. Maka dalam hadis katakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan kata Nabi. Ciri khawarij diantaranya yaqtuluna ahlal Islam. Yaqtulun ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Jadi semua orang Islam dibunuh oleh dia. Wa yada'una ahlal autan. Ditinggalkan. Orang-orang yang nyembah berhala yang mesti diingatkan, didakwahi, ditinggalkan. Yang dia tuju terus orang Islam. Yang dia sikat orang Islam. Ini diantara ciri khawarij. Waliyahzubillah. Tapi dia menyangka dirinya gimana? Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Dan tidak ada apa-apanya. Anak-anaknya masih muda kata Nabi SAW. Sigarul asnan. Hudasaul asnan. Masih muda. Orang-orang yang kata Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi. Maka kita berhati-hati kepada yang seperti ini. Ini syaitan berusaha menggoda anak Adam dengan yang demikian. Hawa nafsu jadi timbangannya itu hawa nafsu. Kalau sudah timbangannya hawa nafsu, ini berbahaya. Dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, "Idza qalla al-'ilmu dhahara al-jafa wa idza qallat al-athar kathurat al-ahwa." Kata Imam Malik, apabila ilmu itu sedikit, yang ada itu jafa, keras. Terhadap orang itu keras, kaku keras. Karena sedikit ilmunya. Tidak ada ilmu bodoh, tidak ada ilmu tapi sifatnya keras kepada orang. Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Apabila sedikit asar, artinya dia tidak menguasai hadis-hadis Nabi. Ayat dia tidak menguasai, hadis Nabi tidak menguasai, yang menguasai dia apa? Kata Imam Malik, ahwa, hawa nafsu. Dia tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis Nabi, tidak apa? Yang timbul apa? Hawa. Hawa nafsu yang timbul. Tapi dia menyangka dirinya bagaimana? Annahum yahsibu ya annahum yahsabuna annahum yahsuna sun'a. Mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Ini cara-cara setan. Karena itu kita harus untuk ilmu. Jadi setan itu yang pertama menjatuhkan manusia ini terhadap perbuatan kufur supaya orang itu menjadi kafir. Yang kedua, menjatuhkan manusia ini ke dalam hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu Kemudian yang ketiga, kalau ini tidak berhasil juga maka dia menjatuhkan kepada yang ketiga yaitu kabair. Kata Ibnu Qayyim, fa'in ajan ajazathu al kaufit talita wahyal kabair. Apabila dia tidak mampu menjatuhkan anak Adam itu ke dalam hawa nafsu, maka dijatuhkan orang itu dalam perbuatan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Ya, bukan hanya sekedar durhaka kepada orang tua, minum khamar, judi, syirik, berbuat bid'ah atau yang lainnya, tapi juga termasuk ghibah dosa besar. Merobek-robek kehormatan kaum muslimin juga dosa besar. Dan yang lainnya juga termasuk dosa besar. Ini juga harus diperhatikan. Jangan kita lupa. Orang ada ada Ibnu Qayyim dalam kitab kitabnya yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an jawa Syafi atau yang bernama kitabnya itu Ad-Da'wa Dawa beliau mengatakan ada orang-orang yang tidak mau makan barang yang haram tidak mau dia makan barang yang haram tidak mau dia berzina tidak mau minum khamar tapi lisannya tidak pernah lepas untuk merobek-robek kehormatan kaum muslimin dia telah berbuat dosa besar jadi ini harus diperhatikan ya seperti ini. Jadi yang ketiga itu jatuh dalam dosa besar. Dosa besar kalau menurut Imam Zahabi banyak. Menurut Imam al haifami juga banyak dosa-dosa besar itu. Kita bisa lihat ratusan dosa besar. Yang kita harus hati-hati terhadap dosa-dosa besar ini. Kemudian yang keempat, apabila dia tidak mampu menjatuhkan dalam dosa besar, dia jatuhkan filamam Alama wahiyas saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian apabila dia tidak mampu juga maka dijatuhkan kepada amal-amal yang tidak utama, yang tidak mempunyai keutamaan, dengan amal-amal yang sia-sia. Jadi amal-amal yang sia-sia, dia sibuk dengan amal yang mubah, yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya untuk Islam dan kaum muslimin, dia kerjakan sia-sia perbuatan itu. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah kita untuk mengetahui ini bagaimana khutuwatus syaitan, cara-cara syaitan, langkah-langkah syaitan, yaitu kita harus belajar ilmu agama ini. Jadi ilmu syar'i. ini. Jadi kalau kita belajar ilmu syar'i, kita betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i, kita juga selalu berzikir kepada Allah SWT, zikir pagi dan sore, zikir setiap waktu yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah itu sebagai hisnul hasin, benteng yang kokoh, yang mencegah kita dari terjerumus dari godaan syaitan. Karena itu kita menuntut ilmu ini tidak boleh tidak boleh berhenti. Terus menuntut ilmu ini. Yang pertama sekali yang harus kita tuntut yaitu masalah akidah. Itu harus pertama kali. Akidah yang hak, akidah yang benar menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah Ajma'in. Kalau antum lihat eh, di dalam kitabnya Ibnu Jauzi beda ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi beda. Ibnu Jauzi dia hidup pada abad yang ke-6. Kalau Ibnu Qayyim hidup pada abad yang ke-7. Jadi Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi berbeda. Nah, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis beliau menjelaskan banyak orang-orang ahlul ibadah yaitu abid yang mereka tergoda dengan godaan syaitan yang dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebajikan. Seperti orang-orang tarekat sufi atau yang lainnya, dia menyangka dia telah berbuat kebajikan. Padahal dia e, menyalahi apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dia telah menyimpang dari manhaj Allah dan Rasulnya. Dia menyimpang dari manhaj salaf Ridwanullah alaihi majma'in. Tapi dia menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Maka dikasih jalan keluar dalam kitab itu oleh Ibnu Jauzi yaitu dia harus talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Terus tidak boleh berhenti dia menuntut ilmu syar'i. Supaya tidak digoda oleh iblis. bis iblis, pengkaburan iblis banyak sekali. Dan kita tidak pernah lepas dari musuh kita. Setiap hari ya musuh yang tidak pernah lepas dari kita syaitan.